batu baterai nenek nenek pengen dikilo. apa artinya bondolan orang serang mengatakan bocah wadon doyan lanang bocah wadon doyan lanang bocah lanang doyan wadon ada doyane batu baterai batu baterai batu baterai batu baterai batu baterai baterai batu nenek-nenek pengen dikilo ya siapa nama tuh nenek ah! ada sound sip ayo robot tuh gue ah! ini micnya bawa pulang aja ya ya bawa pulang udah kantongin lagi ya bawa pulang lagi micnya ini jadi nih micnya dibawa pulang nanti diantri tahun depan. Batu baterai, enak tuh baterai. <laughs> Ayo. Bila perempuan suka keluyuran, itu namanya cewek bondolan. Nah, ini dia. Iya. Yang suka keluar malam itu namanya bondolan. Oh, perempuan tuh. Hah? Perempuan yang keluyuran. Iya, perempuan. Kalau aku manggilnya bukan perempuan. Apa? Peyempuan. Ah, berarti iya. temennya tape. <laughs> Eh, itu mah peyem Bandung itu. Iya, kalau misalnya yang suka keluar malam itu namanya bondolan. Bondolan. Ya, itu yang namanya perempuan. Perempuan keluar malam. Iya. Berarti kagak baik juga. Kagak baik juga, apalagi kalau udah tengah malam jam 12. Wah, wow, kagak napak tanah. Ya, itu mah kuntil bapak itu namanya. <laughs> juga dah. Apa? Eh, eh ketawa apaan tuh? Itu ibu-ibu apa ngakak? Eh bu, jangan ketawa mulu. Nanti kagak bisa bangun. Nanti duduk mulu. Iya, dia ya. prok dah ya. Iya. Disemutin ntar. Ya. Kesemutan bukan disemutin. Oh. Ya amplop buset dah. Tarik lagi. Bila perempuan suka kelar nenek pengen di kilo, ya itu nenek-nenek mulu uh -uh. sebab begini bang MC bang Im ya kalau di Arab hmm? itu pad, uh, banyak yang tasbih di laut oh gitu alasannya kenapa kalau di Arab sudah banyak hmm. tapi kalau di Indonesia hmm. yang dibuangi di laut itu adalah nenek-nenek ilah ya terus bu oh pengantin terus Terus kemana? Pengantin udah angob aja. Iya, pengen buru-buru masuk. sang bango, lu kok sang bango? itu sang bango doang sepotong itu. Ada lanjutannya. Oh begitu. Sang kodok. Berarti kodok berteman sama bango. Berteman sama bango. Iya. Terus jadinya Ya bang sama kodok CS sudah. Terus kalau dipanggil? Kalau dipanggil? Iya. Apa tuh? <laughs> Kodok, iya. kodongo, ngok, dongo. Iya, Iya iya bener ya. Iya. Ah, <laughs> bagaimana? Ini bondolan masih lanjut? Lanjut kalau ada terusannya. Ya ada terusannya. Tapi iya. ba tapi bahasa Jawa, Bu, bahasa Banten, sono bahasa Serang. Ngerti ya? Banyak yang ngerti katanya sini. Banyak ngerti ya? Ada ada teksnya ntar di bawah. Ada teksnya? Iya di bawah. Emang TV apa karaoke? <laughs> Hehehehe <laughs> tukang utang beras enggak? Saya sih alhamdulillah nggak makan beras, Bang. Terus nasi. nasi. Iya. Ya tadinya beras dulu mentah. Oh begitu. Ya iya. Bukannya padi dulu tadinya. Bukan. Ilok saya makan beras. Bukan padi kalau padi mah itu tuh bila yang tertulis ya itu. Ya itu iya itu mah grup padi. Wah. Lanjut. Oh, wow. Y A naon kang naon aye na pertos tapus salapan-lau oh, iya eh, enak yanya Oim lah, Oim lagi aja. Biarin. Sugi. Sugi bukan Bang Sugi, bukan. Eh, bukan. Sugi itu iya, kaya. Sugi kaya, tapi ngapa belakang? Kaya Oim. Oh gitu. Alhamdulillah daripada kaya onyet.